قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة maka tatkala beliau telah menetap di Madinah amara bi baqiyati syara'i'il Islam <clears throat> beliau pun memerintahkan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Mithlu zakah, wassawm, wal hajj, wal jihad, wal adhan, wal amri bil min syara'i'il Islam. Qala al Muhammad ibn Salih al rahimahullah. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif. Rahimahullahu ta'ala. Lamma istaqarra. Ay an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah telah menetap. Sallallahu alaihi wasallam fil Madinatin Nabawiyah di Madinah yang dahulu bernama Yathrib lalu dirubah namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Toba, Toba tu Taiba dengan nama Al-Madinah, dan daerah ini memiliki nama-nama yang lain. amara bi baqiyati syara'il Islam. Maka Rasulullah memerintahkan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Yani yang dimaksud adalah selain dari tauhid. Sebab ketika beliau berada di Makkah, beliau tidak mengajak manusia kecuali kepada Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Belum ada syariat yang lain. Kecuali setelah beliau di Isra Mi'rajkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi umatnya ini melaksanakan sholat lima waktu. Sehari dan semalam. Adapun syariat-syariat yang lainnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berhijrah. Kekuatan kaum muslimin semakin bertambah. Dan kemudian mereka berhasil membuat daulah di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan syariat-syariat yang lainnya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. di mana Allah menurunkan firman-Nya secara berangsur-angsur. Wa dzalika annahu fi Makkah da'a ila tauhid nahwa asyri sinin. Yang demikian itu ketika beliau berada di Mekah, beliau mengajak kepada tauhid kurang lebih 10 tahun. ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة Kemudian setelah itu diwajibkan atas beliau sholat lima waktu ketika masih berada di Makkah. Yani setelah al-Isra wal Mi'raj. Thumma hajara ilal Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju Madinah. Walam tufrat alaihi zakat, wala siyam, wala hajj, wala ghairuha min syairil Islam dan tidak diwajibkan atasnya zakat, tidak pula puasa, tidak pula haji, tidak pula yang lainnya dari syiar-syiar Islam. Wa zahiru kalamil muallif rahimahullah. Yang zahir dari perkataan al-muallif rahimahullah anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Bahwa zakat itu ya menurut beliau rahimahullahu taala yang zahir dari perkataan beliau, yakni perkataan Syekhul Islam di atas bahwa zakat itu telah diwajibkan ya asalnya dan rinciannya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah belum ada kewajiban zakat baik secara global maupun secara terperinci. Ini yang zahir dari pendapat Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab, rahimahullah. Naam, pada matanya. Wadahaba ba'du ahli ilm dan telah berpendapat sebagian dari kalangan para ulama ila anna zakata furidat asnam furidat awalan fi Makkah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa zakat itu sudah diwajibkan ketika beliau berada di Mekah. Jadi sebelum hijrah, sudah diturunkan syariat tentang wajibnya membayar zakat dari harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, lakinnaha hanya saja lam tuqaddar ansabuha belum ditetapkan, belum ditentukan nasibnya. Belum ditentukan berapa kadarnya. Walam yukod dari wajib ufiyah dan belum ditentukan pula yang wajib yang harus dikeluarkan berapa. Secara mutlak diperintahkan secara mutlak. Hemtum ya Nah. Ini sewaktu masih berada di Mekah. Jadi di Mekah sudah ada perintah kewajiban untuk membayar zakat tapi secara global. Nah, belum ada kadar tertentu. Wafil Madinah. Sedangkan ketika mereka telah berhijrah ke Madinah. Qudiratil amsiba. Maka ditetapkanlah berapa ya kadar uh, sampai mencapai kepada wajibnya dikeluarkan zakat tersebut. Nah, Wa wajib. Dan telah ditentukan pula hukum wajibnya. Nah, berapa yang harus dikeluarkan? Nah, ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama sebab mereka berdalil dan hendak menggabungkan dalil-dalil yang datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat tentang wajibnya untuk dikeluarkan zakatnya itu sebahagian ayat terdapat ketika Rasulullah belum hijrah. Ayat-ayatnya makiyah. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebelum hijrah sudah ada perintah untuk membayar zakat. Hanya belum ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan, belum ada ketentuan berapa banyak sampai kepada kedudukan diwajibkannya. Wastadalla haula dan pendapat ini mereka berdalil bi annahu ja'at ayatun bahwa telah datang ayat-ayat tujibu zakah yang mewajibkan zakat fi suratin makkiyah pada surah Makki. Makna surah Makki itu apa, ikhwan? ha Ndak, Apa artinya Makkiyah? Kalau setelah hijrah namanya apa? Ah? Madaniyah. Tapi kan pernah diturunkan ayat ketika Fathu Makkah. Rasulullah berada di Mekah. Itu surah apa itu? Ayat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Berarti tidak benar itu. Abdul Fattah. Apa perbedaan Makiyah dan Madaniyah? Makiyah sebelum hijrah. Madaniyah walaupun diturunkan di Mekah. Nah. Walaupun diturunkan di Mekah. Ya. Nah, telah datang ayat-ayat yang mewajibkan zakat pada surah Makkiyah. Mithla qawlihi ta'ala fi suratil an'am. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam suratul an'am. Ayat 141 Allah berfirman. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan hendaklah kalian menunaikan haknya, memberikan hak harta itu pada saat panen. Maka di saat kamu panen dari milik kamu, dari pertanian, sawah atau ladang kamu, maka harus kamu berikan haknya. Nah ayat ini makiyah. Kata mereka, sehingga dari sini menunjukkan bahwa sudah ada perintah untuk mengeluarkan sebagian yang dimiliki dari harta. Hanya belum ada ketentuan berapa kadarnya. Wa mithlu qawlihi ta'ala. Juga fir, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul ma'arij. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum bahwa bagi orang-orang pada harta mereka itu, orang-orang yang pada harta mereka ada hak yang telah diketahui. Ya. Untuk diberikan kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah ini juga makiyah. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah wa ala kulli halin. Ya, yang jelas fastiqraru zakati wa taqdiru ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayanu mustahiqiha kana fil Madinah ditetapkannya zakat dan ditentukannya kadar-kadarnya dan apa yang wajib padanya dan menjelaskan siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Ini perinciannya setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya. Nah. Wa kadzalika al wal jumu'ah. Demikian pula azan. Demikian pula salat Jumat. Belum ada kewajiban kecuali setelah mereka hijrah. Belum ada panggilan azan kecuali setelah mereka hijrah. Ini telah kita jelaskan dahulu. Wa zahir annal jama'ata kadzalik lam tufrat illa fil Madinah dan yang zahir bahwa salat jamaah pun tidak diwajibkan kecuali setelah hijrah ke Madinah. Li'anna al-adzan alladhi fihi ad-da'watu lil jama'ah karena azan yang padanya terdapat panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, furidha fis sanati Itu diwajibkan pada tahun kedua. Hijriah. Fa'amma zakatu wa siyam, faqad furidha fis thaniyati hijrah. Adapun zakat, maksudnya dengan perincian dan berpuasa. Sungguh keduanya telah diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Dan telah sepakat para ulama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama sembilan Ramadhanat. Nah, adapun sebelum ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang dahulu mereka berpuasa pada hari Ashura. Maka setelah datang Ramadan, maka Ashura tersebut berubah hukum menjadi sunnah. Tidak lagi wajib. Wa ammal hajju, adapun haji. Falam yufrat illa fi sanati tasi'ah maka tidak diwajibkan haji itu kecuali pada tahun ke-9 alal qauli rajih berdasarkan pendapat yang rajih min aqwali ahli ilm dari pendapat-pendapat para ulama wa dzalika hina kanat makkah balada islam ba'da fathiha fi sanati tsaminati min al hijrah yang demikian itu ya di saat Mekah sudah menjadi negara Islam bebas untuk menunaikan ibadah haji, ya kan? Ya. Dan Fathu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga tinggal tunggu setahun, maka tahun depannya tahun ke-9 itu menunjukkan telah diwajibkannya amalan haji bagi kaum muslimin. Wa kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairihima. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi mungkar wa ghairuhuma minasya'air zahirah. Kulliha dan yang lainnya dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang zahir semuanya diwajibkan fil Madinah. Di Madinah. Ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha setelah menetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah wa iqamati daulatil islamiyati fiha. Lalu didirikanlah daulah Islamiyah di Madinah pada saat itu. Sehingga setelah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat, Madinah menjadi milik mereka. Nah. Wallahu a'lam bi'ssawab, Ilahuna ya ikhwan.